وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد Akhwat billah rahiman rahimakumullah Pagi ini kita mulai baca satu risalah dari Syekh Rabi Habibullah taala yang berjudul Az-Zuhdu fi Dunya wa Raghbatu fil Akhirah. asy taala Waraah memulai risalah ini dengan menukil ucapan Ibnu Qayyim Allah taala baru kemudian beliau hafizahullah taala memberikan Ta'alik penjelasan nanti akan kita baca dalam pertemuan-pertemuan nanti Adapun di pagi ini kita akan baca sebagian dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang dinukil oleh Syekh Kita baca kata beliau Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsanin ila ila yaumiddin Amma ba'd Kemudian beliau rahimahullah dan hafizahullah taala membawakan khutbatul hajah sampai akhirnya beliau berkata qala ibnu qayyim rahimahullahu taala qala imam ibnu qayyim rahimahullahu taala faidah ar-raghbatu fil akhirah taqtadi az-zuhda fid dunya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala ar-raghbah kecintaan seseorang kepada akhirat keinginan seseorang untuk mendapatkan akhirat itu mengharuskannya zuhud di dunia. Apa itu zuhud ya fillah rahiman rahimakumullah? Nanti kita nukil insyaallah sebagian ucapan para ulama terkait dengan masalah makna zuhud Waktu subuh ini kita sebutkan apa yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin. Di dalam kitab beliau Madarijus Salikin Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata kata beliau wasami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yaqul Aku mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata <coughs> Az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah wal wara'u tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Adapun warak adalah tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Adapun warak itu adalah kamu tinggalkan kamu meninggalkan apa-apa yang kamu khawatirkan bermudarat di akhirat. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala kata beliau wa hadhihi al-ibarah ahsanu ma qila fi zuhdi wal wara' apa yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah definisi yang terbaik yang disebutkan dalam mendefinisikan makna zuhud dan wara. Zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Adapun wara adalah meninggalkan apa-apa yang dikhawatirkan bermotorat di akhirat. Faidah di dalam syarah Riyadus Salihin, Sebutaimin rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan masalah ini kemudian menerangkan. Lalu apa yang lebih tinggi kedudukannya? Zuhud atau wara? Kira-kira. Zuhud tarku mayan fa malayan fa fil akhirah. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Wara meninggalkan apa yang dikhawatirkan bermotorat di akhirat. Kira-kira melebihi tinggi dudukannya? Zuhud atau warok? Zuhud. Iya, zuhud. Kalau zuhud itu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Apakah bermotorat atau tidak bermotorat? Kalau tidak bermanfaat dia tinggalkan. Gitu kan? Adapun warok hanya meninggalkan yang dikhawatirkan bermotorat. Begitu kan? Kata Syekh Muhammad rahimahullah, tingkatan zuhud anak lebih tinggi daripada warak. Kalau warak yang ditinggalkan yang khawatir bermotor, Kalau zuhud bermotor atau tidak atau tidak yang penting tidak bermanfaat dia tinggalkan. Kata beliau rahimahullah taala seorang yang benar-benar menginginkan akhirat keinginan untuk mendapatkan akhirat ini tak tadi mengharuskannya zuhud di dunia ini Qala kata Abdul rahimahullahu taala La tatimur ragbatu fil akhirah illa bizuhdi fid dunya Tidak akan sempurna keinginan seseorang untuk mendapatkan akhirat kecuali dengan dia zuhud di dunia. Dan nanti akan diingatkan syih Rabi Habibullah Ta'ala Ya zuhud itu bukan berarti Seperti yang dipahami orang-orang sufi ya Meninggalkan kerja Ya meninggalkan nikah Ya meninggalkan dunia sama sekali Tidak Zuhud adalah tarku malayan fa'fil akhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam azhadun nas ala itlaq Orang yang paling zuhud, manusia yang paling zuhud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau menikah. Bahkan istri beliau berapa? Berapa istri beliau? Nah, Nabi Daud, Nabi Sulaiman adalah azhadun nas di zamanihima Iya beliau adalah orang-orang yang paling zuhud di zaman keduanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman Beliau punya kerajaan Iya punya dunia Tidak bisa dipahami Tidak boleh dipahami seperti pemahaman Sufiah yang memahami zuhud yakni Iya tarku dunia lalu itlaq Tetapi zuhud adalah Tarku ma la fil akhirah Qala kata beliau rahimahullahu taala wala yastaqimu az-zuhdu fid dunya dan tidak akan benar tidak akan bisa lurus tidak akan bisa seorang zuhud di dunia ini illa ba'da nadharaini sahihain kecuali setelah dia bisa ya menelaah memandang melihat, memperhatikan dua perkara. Dengan dia benar-benar memahami iya dua perkara ini, maka dia akan mendapatkan zuhud di dunia ini. Al-awwal yang pertama kata beliau rahimahullahu taala adalah النظر في الدنيا وسرعة زوالها atau wasur'ati zawaliha wa fana'iha wa mihlaliha wa naqsiha wa hissatiha wa alamil muzahama 'alayha wal hirs 'alayha dia perhatikan dunia ini. Dia hendaknya melihat dan memahami cepatnya hilang dunia ini. Akan cepatnya punah dunia ini. Bukan negeri yang kekal. Iya, dan kurangnya serta jeleknya dunia ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ia menerangkan tentang jeleknya dunia dalam beberapa hadis. Ya di antaranya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada satu bangkai Ya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ada yang mau diantara kalian membeli bangkai anak kambing ini dengan satu dirham? Kata mereka ya Rasulullah, kalaupun masih hidup, ini kambing-kambing yang cacat. Kami tidak mau membelinya satu dirham, apalagi sekarang sudah mati. Iya, sudah jadi bangkai. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh dunia ini ahwanillah lebih hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan hinanya bangkai tersebut di sisi kalian. Kalian merasa jijik, menganggap ini bangkai tidak berharga, dibayar satu dirham juga tidak mau. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh dunia ini lebih hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hinanya bangkai tadi di sisi kalian. Qala kata beliau rahimahullahu taala wa min muzahamah 'alaiha wa hirs 'alaiha dan pedihnya sakitnya seseorang ketika ia ia bersemangat untuk mendapatkan dunia berlomba-lomba berdesak-desakan dengan orang lain untuk mencari dunia ya yang satu menyakiti yang lain yang satu mencurangi yang lain ya akhirnya terjadi berbagai macam gundah gulana sakit hati dengan sebab mencari dunia di akhir poin ini tidak saya baca semua kata beliau rahimahullah taala fatalibuha la yanfakku min hammin qabla husuliha wa hammin fi hali dhafar biha wa ghammin wa huzdin ba'da fawatiha ya orang yang mencari dunia itu dia dalam keadaan gundah terus menerus sebelum mendapatkannya dia melihat tetangganya misalnya punya apa? Ya barang yang mewah. Punya apa mobil yang mewah? Iya. Gitu ya. Alphard itu ya. Afifi. Ya, salah salah salah ustaz kita datang itu ustaz antum mau dijemput nih. Tapi pakai Alphard. Oh, Fatul masya Allah. Nah, kita datang pakai AVV ternyata. Eh, iya, yang ada yang punya AVV Gak <laughs> nah, Syahid Afat misalnya atau apa? <coughs> Dia berusaha untuk punya seperti si Pulan ini. Dia punya mobil mewah gitu saya punya lah. Ya, selama belum punya terus gerundel. Kapan saya punya? Kapan saya punya? Kapan saya punya? Targetnya belum tercapai-capai. Selama target belum tercapai, Iya gundah terus. Ham. Iya apalagi ternyata istrinya di rumah juga Betapa kita bilang kapan bibi bibi. Itu dunia. Qala wahammin fi hali zafar biha. Dan dia juga dalam keadaan gundah. Dalam keadaan ketika sudah mendapatkannya. Tidak bisa beli. Waduh, parkir di mana ini? Depan rumah tidak ada yang nyuri. Di pasar bayar mahal. Buat parkiran bingung lagi sudah. Belum dapat udah pusing, udah gundah, udah dapat juga gundah. Qala wa ghammin wa huznin ba'da fawatiha dan dia sedih dengan kesedihan yang sangat ketika kehilangan dunia tersebut. Ternyata qadar Allah masyafa'al dicuri orang, udah 10 tahun mau nabung ngumpulin duit, ternyata udah dapat dicuri orang. Udah sedih, stres di dunia. Ini khawamilah rahimah rahimakumullah. Perbandingannya dinukil dari seorang sahabat yang saya ingat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Iya, bedanya ilmu dengan dunia. Kalau dunia itu kamu dapat, kamu jagain dia, capek jaganya. Sebaliknya kalau ilmu, kau dapatkan ilmu, ilmu yang menjaga kamu. Tingkah laku kita, amalia kita, ucapan kita dijaga oleh ilmu yang kita pelajari. Tapi kalau dunia setelah kita dapatkan, kita harus jaga. Ilmu kalau diberikan kepada orang lain makin tambah. Ya, makin nempel, ya makin kita semangat untuk beramal dengannya Allah. Kalau dunia, ya dikasih mobilnya ke orang, sudah nggak punya mobil lagi. Kalau alasan yang kedua, setelah dia mengetahui bagaimana keadaan dunia, dunia itu adalah negeri yang tidak kekal, yang akan cepat hilang. Iya, bahkan di antara tanda hari kiamat adalah diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dekat. Iya, Rasul SAW memberikan permisalan antara diutusnya beliau dengan datang kiamat ke hati. Di antara tanda hari kiamat adalah diutusnya beliau Shallallahu Alaihi Akan cepat hilang, cepat punah, bukan negeri yang kekal. Iya, negeri yang hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pencari dunia itu dia akan senantiasa gundah sebelum mendapatkan dia gundah, sebelum ya ketika sudah mendapatkan dia juga demikian, dan ketika kehilangan dia akan sedih yang sangat. Qala kata beliau rahimahullahu taala an-nazar tsani yang kedua fil akhirah. Dia lihat akhirat. Dia bicara dia baca nas-nas dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang akhirat. Bagaimana akhirat? Wa ikbaliha wa maji'iha walabud Iya, bahwa akhirat itu pasti akan datang. Dia akan pasti akan mendatangi negeri akhirat. Diawali dengan kematian, dikubur, kemudian dibangkitkan diambil yaumil Sampai akhir kemudian ada hisab, ada jaza dan seterusnya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di dalam laki dalam al-wasitiyah kata beliau al-iman beliau mil akhir iman kepada hari akhir itu dimulai sejak ma yakunu ba'dal maut iman kepada hari akhir itu adalah mengimani apa-apa yang terjadi setelah kematian itu makna iman kepada hari akhir apa itu apa yang terjadi setelah mati dan seterusnya Iya. Bagaimana apa namanya misalnya uh, contohnya fitnah kubur ya, termasuk iman kepada hari akhir. Apa fitnah kubur? Apa fitnah kubur? Beda antara fitnah kubur dengan adab kubur. Kalau fitnah kubur apa? Pertanyaan, mungkar dan akhir Man rabbuk, wa man nabiyyuk, wa man itu fitnah kubur. Kemudian azab kubur atau nikmat kubur. yang termasuk ke dalam makna iman kepada hari akhir. Kemudian yaumul ba'ats yang manusia di hari kebangkitan. Iya, dikumpulkan mereka di padang mahsyar. Iya, dihisabnya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, dibagikan catatan amal pada mereka. Ditimbangnya mereka dan amal-amal mereka dan seterusnya. Ini adalah hari akhir yang pasti akan kita datangi. Qala rahimahullah Qala rahimahullahu taala wa dawamiha wa baqaiha dan kita meyakini akan kekalnya langgengnya negeri akhirat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah ahlu jannah masuk ke jannah ahlun nar masuk ke neraka maka dipanggillah dibawalah didatangkan al maut al maut iya pisau surati kabshin dalam bentuk kambing kemudian disembelih maka dikatakan kepada ahlu jannah ya ahlu jannah khuludun kalian akan kekal di sorga iya tidak ada kematian di, di, di sorga Ya ahlan nar. Wahai penduduk neraka. Khududun. Ya kan kekal di neraka. Seterusnya. <coughs> Dawam. Ya. Ahlu sorga kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ya ahli jannah. Engkau itu ta'isu. Wala tamutu abada. Kalian akan hidup di dunia di sorga. Dan tidak akan mati selamanya. Wanta subuh wala tahrumu abada karena akan terus menerus muda di sorga ia tidak akan tua selamanya dan seterusnya qala rahimahullahu taala wa syarafu ma fiha min al khairat wal masarrat iya dan kita baca kita telaah kita yakini bagaimana kemuliaan-kemuliaan akan didapat ahlu jannah di akhirat nanti bagaimana kesenangan-kesenangan Ya, yang akan mereka dapatkan di jannah nanti. Iya. Yang kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, a'zam ni'amil jannah yang paling tinggi yang paling agung dari nikmat di sorga nanti adalah an-nawaru ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala wujuhu yawma idin nazirah ila rabbiha nazirah Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ini penting kita ingat. Kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Yang mereka mengaku, kita mengaku Imam Syafi'i adalah imam kita Imam Ahlus Sunnah. Imam Syafi'i rahimahullah ketika menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun." Surat apa itu? Ya. Eh, Al-Mutaffifin, Allah. Iya. Kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Iya, sekali-kali tidak. Mereka orang-orang kafir itu an rabbihim dari Rabb mereka lamahjubun terhalang. Mereka terhalang untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. An rabbihim yauma idzin lamahjubun. Kata Imam kita Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ini dalil bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Ketika mereka orang-orang kafir dihalangi tidak bisa melihat Allah, iya, maka di antara kenikmatan kaum mukminin mereka di surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kenikmatan di jannah, di akhirat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatannya mala ainun ra'at wala udunun sami'at Iya, tidak pernah dilihat mata tidak pernah terdengar oleh telinga bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wala khatara ala kalbi bashar kenikmatan tidak pernah terbetik Iya, dalam kalbu manusia. Apa itu? Wallahu alam. Yang jelas banyak kenikmatan-kenikmatan di nanti rahimakumullah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita. Di dalam surat Yasin kita baca. Wal akhiratu khairu wa abqa. Surat apa itu? Jadi ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Hmm, yang belakang, Dek. Surat apa itu? Nah, ingat yang depannya. Ingat surat apa itu? Wal akhiratu khairu abqa. Hah? Ala ala masyaallah. Iya. Jazakallah khair. Wal akhiratu akhirat itu khairun, lebih baik wa abqa dan langgeng kekal. Dunia fana, cepat punah, cepat hilang, hancur. Adapun akhirat itu bakal akan langgeng kekal. Dunia penuh dengan kesedihan, kekurangan, kehinaan. Adapun akhirat itu semuanya yakni jannah maksudnya jannah itu adalah semuanya kebaikan, semuanya kenikmatan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Maka ikhwan rahimah rahiman rahimakumullah Di antara yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah tidak saya baca semua. Ketika seorang sudah tahu perbandingan antara dunia dengan akhirat. Bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala fa inna raghiba fi dunya wal haris 'alaiha al mu'assir laha maka seorang yang cinta dunia, yang tamak kepada dunia, yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Ada dua kemungkinan. Imma an yusaddiqa bi anna hunaka asraf wa afdal wa abqa. Orang lebih cinta kepada dunia lebih tamak semangat kepada dunia, lebih mengutamakan dunia daripada akhirat? Dua kemungkinannya kata beliau. Kemungkinan pertama, iya, dia memiliki pernyataan bahwasanya ada di sana yang lebih mulia dan lebih afdal serta langgeng. Daripada dunia. Dia meyakini ada di sana yang lebih mulia, lebih afdal dan kekal dibandingkan dunia. Dia yakin ada akhirat, akhirat itu lebih mulia, akhirat lebih afdal, akhirat itu langgeng, tapi dia tetap lebih mengutamakan dunia. Dia tetap lebih cinta kepada dunia. Iya, tamak kepada dunia. Wa imma kemungkinan keduanya Allah yusaddiqa. Memang dia tidak punya keyakinan adanya akhirat yang lebih baik, lebih afdal daripada dunia. Dua kemungkinan. Iya. Kemungkinan pertama apa? Dia menyatakan meyakini ada negeri lain yang lebih akut daripada dunia. Ada negeri lain yang lebih baik daripada dunia. Ada negeri lain yang bakal yang kekal. Tidak seperti dunia. Kemungkinan kedua, bagaimana? Dia tidak memiliki keyakinan adanya akhirat. Dia tidak memiliki keyakinan adanya di sana negeri yang abadi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Fa illam yusaddiq bidzalik kana adiman lil iman." Kalau sampai yang kedua ini yang ada pada dia, dia sampai tidak meyakini, tidak memiliki keyakinan adanya negeri akhirat, dia tidak meyakini adanya sorga, tidak adanya negeri yang kekal. Oleh sampai yang kedua ini maka dia adalah seorang yang adiman lil iman rasan. Dia orang yang tidak ada iman sama sekali. Seorang yang mengingkari hari akhirat, seorang yang kafir, bukan mukmin. Iya, di antara rukun iman adalah iman kepada hari akhir. Oh enggak, bukan dua. Dia saya yakin kepada hari hari akhirat. Iya. Yakin bahwasanya akhirat itu ini orang kedua, eh, orang pertama. Yakin akhirat itu adalah negeri yang kekal. Yakin akhir lebih baik. Ya lebih afdal. Ya, tapi dia terus tenggelam dengan dunia, cinta kepada dunia, lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Yang kedua, kata beliau wa in saddaqa kana fasidal aqli say al ikhtiyar di nafsi. Kalau dia masih meyakini ada akhirat, dia meyakini akhirat itu negeri yang langgeng, yang abadi, dia yakini akhirat itu lebih baik daripada dunia, lebih afdal, tapi dia ternyata terus lebih mengutamakan dunia, Berarti orang ini fasidal akal, rusak akalnya. Rusak akalnya. Yang lebih mengutamakan yang fana dibandingkan yang abadi. Iya, dia lebih mengutamakan negeri yang sementara akan hancur dibandingkan negeri yang kekal. Dia lebih mengutamakan sesuatu yang rendah meninggalkan yang utama. Dia berarti fasidal akal. Sehingga kesimpulannya kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala Fa'ithar dunia alal akhirah. Kesimpulan kata beliau rahimahullah, lebih mengutamakan dunia daripada akhirat itu dua kemungkinannya. Imma min fasadil iman wa imma min fasadil akli. Bisa karena memang rusak keimanan dia, dia tidak beriman kepada adanya hari akhir. Atau yang kedua apa tadi? Fasadil akal, rusak akalnya. Iya, rusak akalnya. Dia meyakini ada negeri akhirat, tapi tidak mau mengutamakan akhirat. Dia yakin akhirat lebih baik, tapi dia lebih mengutamakan dunia. Tasadul akal. Yang terakhir, Ikhwanabillah wa rahimahumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah wa taala menjelaskan bagaimana keadaan Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, walihada. نبذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهري هو واصحابه وصرفوا عنها قلوبهم واترهوها ولم يألفوها وهجروها ولم يميلوا إليها وعدوها سجنا لا جنة فزهدوا فيها حقيقة الزهد Karena demikian keadaan dunia. Iya, negeri yang fana. Negeri yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang banyak kekurangannya, kesedihannya. Iya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabadah dan para sahabatnya iya menjadikan ini belakang punggungnya. Tidak menjadikan sesuatu yang utama. Beliau dan para sahabatnya berpaling dari dunia. Beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hajaruha meninggalkan dunia ini. Tidak menjadikan sesuatu yang utama. Walam yamilu ida tidak condong kepada dunia. Dan kata beliau, wa'adduha sijinan la jannatan. Dan menganggap dunia itu sebagai penjaranya orang mukmin, bukan surganya orang mukmin. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Ya, dunia ini adalah penjaranya bagi orang mukmin dan sorganya orang-orang kafir. Iya, kita dibimbing oleh syariat. Ini haram, ini tidak boleh. Tapi kemudian nanti akan mendapatkan kenikmatan yang banyak di akhirat nanti. Sorga adalah sijnul mukmin wa jannatul kafir. oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala ada seorang Yahudi ya melihat Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala seorang alim dia, dia lihat ya banyak murid-muridnya berangkat ke masjid murid-muridnya dia muliakan demikianlah keadaan dulu orang-orang dulu mereka memuliakan orang-orang alim maka si Yahudi ini kemudian inginnya Iya. Melecehkan atau merendahkan atau membantah. Dia bilang, bukankah Rasul kalian menyatakan dunia itu adalah sijnul mukmin, wa jannatul kafir? Iya. Bukankah dunia itu adalah penjaranya orang mukmin dan sorganya orang-orang kafir? Tapi kamu dalam keadaan demikian. Ya, berpakaian bagus, dimuliakan, dihormati. Tapi dia orang Yahudi ini, orang Yahudi yang kere, yang miskin. Gimana jawabannya? Terakhir ini. Gimana jawabannya? Gimana jawabannya? Katanya dunia itu sejuta mukmin, wajah natul kafir. Tapi engkau dimuliakan banyak para pengikutmu mengikuti engkau dimuliakan. Adapun dia ini orang Yahudi ini, orang Yahudi yang miskin, yang fafa, yang kere, yang kayak gitulah. Jawabannya. Kata Al-Hafidh rahimahullah ta'ala, iya. Dunia bagi kami adalah sujud mukmin. Iya. Dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah persiapkan untuk kaum mukminin di akhirat nanti. Keadaan-keadaan kaum mukminin di sorga Walaupun mereka mendapatkan kenikmatan duniawi, itu dianggap sebagai sijin dibandingkan dengan kenikmatan persiapan di akhirat nanti di sorga. Iya. Dan kamu seperti ini, ya masih baik suka kafir dibandingkan apa yang persiapkan untuk orang-orang kafir di neraka nanti. Janatul kafir. Ya paham? Iya. Kaum mukminin dengan kesenangan yang mereka dapatkan, kenikmatan di dunia yang mereka dapatkan, atau sijnul mukmin. Dunia sijnun. Kenapa? Karena kenikmatan yang akan mereka mendapatkan di akhirat nanti lebih banyak. Tadi. Tidak akan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah terdengar telinga, bahkan tidak pernah terpetik. Bahkan yang paling besar yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi orang kafir, walau bagaimanapun susahnya orang kafir, itu masih sorga baik kamu di dunia ini, sorga dunia. Kenapa? Dibandingkan azab Allah nanti di akhirat yang mendapatkan di akhirat, di neraka. Begitu jawaban seorang ahli Ya, maka pentingnya kita sangat biasa membaca ya buku-buku mereka menjelaskan mendapatkan penjelasan dari mereka. Nah, ikhwan fillah rahimun rahimakumullah demikian intinya dari ucapan Ibnu Qayyim yang kita baca. Ya Ibnu Qayyim rahimahullah yang pertama saya sarikan menyatakan bahwasanya raghbah fil akhirah keinginan seseorang untuk mendapatkan akhirat, kecintaannya kepada akhirat tidak akan mungkin bisa kecuali dengan seorang zuhud di dunia. Yang kedua kata beliau rahimahullah, zuhud di dunia itu tidak mungkin bisa lurus, tidak mungkin bisa tegak, tidak mungkin bisa ada pada seseorang kecuali setelah dia menelaah memahami dua perkara. Apa itu? Yang pertama dia memahami, meyakini akan iya, cepat hilangnya dunia ini. Fananya dunia ini akan cepat hancurnya dunia ini. Ya hinanya dunia dibanding di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang pencari dunia itu belum mendapatkan dunia sudah sedih, gundah. Ketika mendapatkan juga gundah. Ketika kehilangan dunia sangat sedih, mungkin stres. Adapun akhirat yang kedua, dia melihat akhirat, akhirat negeri yang abadi yang pasti akan datang kita datang kepadanya, mendatangi kita. Dan kenikmatan di akhirat itu kenikmatan yang abadi, Ahlu jannah akan kekal di jannah. Iya. Dan kenikmatan-kenikmatan di jannah di sorga itu sangat banyak. Yang paling besarnya adalah orang-orang beriman yang masuk sorga. Mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir tadi kita baca. Maka ketika dia meyakini sorga uh, akhirat lebih baik. Akhirat itu kekal. Dunia itu fana. Maka seorang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia tidak beriman kepada hari akhirat. Ini berarti orang bukan beriman. Kemungkinan kedua, dia beriman adanya akhirat. Dia beriman akhirat lebih baik. Akhirat itu lebih afdal, akhirat itu kekal. Tapi dia lebih mengutamakan dunia. Maka dia kata Ibnu Qayyim apa? Rusak akalnya. Nah, wallahu alam Bisa mudah Wallahu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.